Sitta. Sayyid. Sitat fawaid. Kita mendapatkan enam faedah dari ayat yang mulia ini. Faedah-faedah penting yang berkaitan dengan akidah. Maka sampai kita pada ucapan yang berikutnya dari Asyarih rahimahullah wal qawlu bi anna al Hawadis laha awal yalza minhu ta'atil tatil qabla dhalik. Dan Hawadis, ucapan yang menyatakan bahwa Hawadis memiliki awal memiliki permulaan, maka konsekuensinya dia tidak ada sebelum itu, sebelum permulaan. Konfirna azakumullah dan hawadith, sebagaimana pernah disinggung, maknanya adalah semua makhluk-makhluk yang ada pasti ada permulaannya. Dan itu leisa tidak sama seperti Allah Subhanahu wa taala yang azaliyan dan abadian. Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dalam Al-Qur'an huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ialah Allah yang awal dan akhir yang zahir dan batin ternyata maknanya awal bukan artinya ada permulaannya bukan sebagaimana dalam hadis yang sahih yang juga sudah dibahas bahwa maknanya al awwal alladzi la qablahu syai' yang tidak ada sebelumnya apapun. Wal akhir laisa ba'dahu syai. Tidak ada setelah Allah sesuatu apapun. Artinya Allah azaliyan wa abadiyan. Sedangkan makhluk yang kadang disebut dengan kalimat hawadis dari perkara atau dari kalimat hadis yang baru ada, maka itu semuanya ada permulaan. Dan ucapan setiap makhluk ada permulaannya, maknanya sebelum permulaan tidak ada. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal ghairu fa'il. <clears throat> Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tadinya sebelumnya dalam keadaan tidak berbuat apapun kemudian yaf'al fa'ilan sara fa'ilan kemudian melakukan sesuatu wala yalzam min dalika qaddama al-alam Lianna kullama siwallahi ta'ala muhdathan mungkin al wujud. Dan tidak berarti ada makhluk-makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Adapun makhluk muhdathun. Muhdath artinya diadakan. Kalau makhluk diadakan berarti yang mengadakannya pasti pasti pasti lebih dulu. Pasti lebih dulu Itulah makna huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. <laughs> Mawjudun bi ijadillah. Makhluk-makhluk itu ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu min nafsihi illa al-adam. Adapun pada makhluk-makhluk tersebut tidak memiliki kemampuan apapun kecuali al-adam, ketidakadaan asalnya. Kemudian bisanya ada karena Allah ciptakan. Wal faqr wal ihtiyaj kefakiran, kebutuhan <laughs> itu merupakan wasfun datiyun, merupakan sifat asli dari seluruh makhluk. Setiap makhluk pasti dia membutuhkan al-khaliq, membutuhkan pencipta yang menciptakannya. Wasfun datiyun lazimun li kulli ma siwallah itu merupakan sifat yang mesti, yang lazim, yang asli pada semua makhluk <laughs> selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wajibul wujud dzatihi. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka yang mesti keberadaannya dan selalu ada tidak berawal dan tidak berakhir azalian wa abadiyan. Dan sifat datinya sifat yang asli adalah ghaniyun lizatihi. Maha kaya dan tidak butuh pada apapun. Kalau makhluk sifat aslinya butuh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sifat aslinya dalam keadaan tidak butuh pada siapapun. Wal ghani wasfun dhatiyun lazim. Maka al-ghina maha kaya, maha tidak butuh pada apapun itu merupakan sifat dati sifat lazim bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat asli yang mesti bagi Allah adalah Allah Maha Kaya tidak butuh apapun. Walinnasi qaulani fi hadzal alam. Dan manusia ada dua pendapat ketika berbicara tentang alam semesta ini. Masalahnya hal huwa makhluqun min madatin amla. Sudah sepakat secara akal, syar'an, fitratan bahwa makhluk ini hadir diadakan. Maka ada permulaannya yaitu ketika Allah ciptakan. Itu makhluk. Tetapi kemudian manusia berbeda pendapat apakah diciptakan dari sesuatu menjadi sesuatu atau diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Waqtalafu fi awal hadzal alam ma huwa dan mereka berbeda pula tentang apa yang pertama diciptakan oleh Allah SWT. Mahuwa apa itu yang pertama diciptakan? Waqad qala ta'ala dan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin. Wa kana arshuhu al ma' Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi di dalam enam hari. Wa kana arsyuhu 'alal ma' dan arus Allah di atas air. Baik. Berarti mana dulu antara langit-langit dan bumi dengan arus? Kalau zahir ayat ini terlihat Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dalam enam hari. Kemudian Allah katakan dan arusnya Allah di atas air berarti arus sudah ada sebelum langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Qala ahlul Yaman berkata beberapa orang dari Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jinaka linatafaqqah fid din. Kami datang kepadamu wahai Rasul untuk kami bertafaqquh fid din Walinas'alaka an awwali hadzal amr dan untuk bertanya kepadamu tentang awal pertama urusan ini apa? Awalnya apa? fakallah maka dijawab oleh Rasulullah SAW pertanyaan mereka. Kana Allahu wa lam yakun qablahu. Bahwa Allah telah ada dalam keadaan tidak ada apapun sebelumnya. Wa fi riwayah dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala telah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, wa kana arshuhu 'alal ma dan arusnya di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Kemudian Allah menulis fi dzikri eh, di lafal Mahfuz segala sesuatu wa khalaqas samawati wal arda kemudian menciptakan langit-langit dan bumi dalam lafaz lain disebutkan thumma khalaqas samawati wal ard kemudian menciptakan langit-langit dan bumi adapun kata fi dzikri yakni kata fil lauh al mahfuz yakni menulis catatan-catatan takdir di lauh al mahfuz sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri. Sungguh kami telah tulis di Zabur setelah zikr. Setelah tulisan di zikr. Sama ma yuktab fi dzikri dzikran kama yusamma ma yaktub fil kitab kitaban. Demikian dinamakan apa yang ditulis dalam dzikr disebut dzikron sebagaimana apa yang ditulis dalam kitab dijuluki dengan kitaban. Ma yuktab fil kitab disebut kitab. Wa ma yuktab fi zikir disebut zikran. <laughs> Baik. Berarti dari ayat dan hadis. Ya, apa yang pertama diciptakan? <laughs> Secara zahirnya. Ayat tadi menyatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa dan arusnya di atas air. Berarti arus sudah diciptakan. Sedangkan dalam hadis ini ketika orang-orang Yaman bertanya, aku bertanya kepadamu untuk bertafakuh fid din wahai Nabi. Apa pertama urusan ini? Ini apa yang pertama diciptakan? Dijawab, Allah telah ada dalam keadaan tidak ada apapun. Dan arusnya di atas air. Demikian pula disebutkan dalam lafaz itu Allah kemudian menciptakan langit-langit dan bumi. Wanas fi hadzal hadits ala qaulain. Maka manusia memahami hadis ini juga ada dua pendapat di kalangan mereka. Minhum man qala di antara mereka yang ber, ada yang berpendapat annal maqsud bahwa yang dimaksudkan dalam hadis ini ikhbaruhu bi anna Allah kana mawjudan wahdahu berita bahwa Allah tadinya ada sendiri, tidak ada apapun bersamanya. Walam yazal kadzalika daiman dan terus demikian keadaannya. Baru kemudian summa btada'a ihdatha jami'il hawadith Kemudian Allah menterjadikan atau menjadikan segala macam kejadian-kejadian. Fajinsuha wa a'yanuha masbuqah bil adam. Maka jenis hawadis semuanya, jenis kejadian-kejadian dan makhluk-makhluk seluruhnya didahului dengan ketidakadaan. Kemudian diadakan oleh Allah. Wa inna jinsaz zamani hadithun la zaman. Demikian pula jenis zaman yang dimaksud, jenis zaman alam kita ini juga baru, bukan sebelumnya. Wa anna Allah sara fa'ilan ba'da an lam yakun. Dan kata mereka ini pendapat pertama. Kata mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala baru dikatakan fa'il melakukan sesuatu setelah Allah menciptakan dan mengadakan semua perkara-perkara tadi. Minal azali ila hin ibtida'il fi'il. Berarti tidak dikatakan fael dari mulai azal sampai terjadinya penciptaan. Walakan al-fi'lu mumkinan. Dan sebelum itu fi'il tidak dikatakan mungkin. Dan ini pendapat merjuh, pendapat salah. Ini pendapat yang salah. Adapun pendapat kedua yang jelas rajeh yang lebih kuat karena mereka hanya berkata apa adanya dalam Quran dan Sunnah. Wal qawlu tadi, al murad ikhbaruhu. Dalam hadis tadi maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan an mabda'i khalqi hadzal alam. Allah mengkhabarkan awal penciptaan alam ini. Siapa tahu sebelum ini ada alam-alam lain kita nggak tahu. Jadi yang dimaksud adalah dalam berita hadis tadi bahwa Allah menciptakan pertama kali yakni pertama kali di alam kita ini alam yang terdiri dari langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya langit dan bumi dan apa yang diciptakan di antara keduanya dan apa yang terjadi padanya itu alam kita yakni mabda khalqi hadzal alamil mashhud alladhi khalaqallahu fi sittat ayyam yaitu menceritakan tentang penciptaan alam kita ini yang disaksikan oleh kita yang Allah ciptakan dalam enam hari yaitu langit dan bumi Tumastawa alal arus. Kemudian Allah istiwa di atas arusnya. Berarti arus sudah ada sebelumnya. Kama akhbar al-Quran bidalika fi ghairi Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tidak di satu tempat yang disebutkan dalam berbagai macam tempat. Disebutkan setelah Allah menciptakan langit dan bumi, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah istiwa di atas arus. Berarti arus sudah ada. Ketika menceritakan tentang penciptaan langit-langit dan bumi, Allah akhiri dengan kalimat "Tsummastawa 'alal 'arsy." Qala wa sahih Muslim. Dalam sahih Muslim dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhumah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qal bahwa Nabi bersabda qaddarallahu taala maqadiral khalqi Allah menakdirkan takdir-takdir makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal arda sebelum menciptakan langit-langit dan bumi bi khamsina alfi sanah sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun Sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tulis takdir-takdir. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma' dan arsy di atas air. Fa akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti dalam hadis ini menghabarkan Nabi saw alaihi menghabarkan anna taqdira hadzal 'alamil makhluq fi sittati ayyam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan alam kita ini yang terdiri dari langit dan bumi yang diciptakan dalam enam hari. Maka yang takdirkan, yang ditulis takdir-takdirnya tadi, apa yang terjadi di antara langit dan bumi. ini. Karena qabla khalqil arba, itu sebelum diciptakannya bumi, dan sebelum diciptakannya langit, sina elfisana, sebelum diciptakannya lima puluh ribu tahun. Wa ana arsul rabbi ta'ala kana hina izin alal ma dan bahwasanya arus Allah ketika itu ada di atas air. Dalil sehat hadzal qaul tsani min wujuh. Kita katakan benar pendapat yang kedua ini karena beberapa alasan. Bahwa pendapat kedua ini lebih tepat. Dikhususkan berita hadis tadi hanya pada alam kita. Adapun mereka para ahlul kalam ketika membaca hadis ini hadis Ahlul Yaman tadi yang bertanya bahwa Allah ada sebelum segala sesuatu ada, kemudian Allah menakdirkan begini-begini dan begitu. Kata mereka bahwa sebelum itu tidak ada apapun, maka Allah tidak menciptakan apapun, berarti Allah tidak disebut fa'il sebelum itu, baru ketika menciptakan awal pertama, baru dikatakan fa'il. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menghabarkan dalam berita tadi bahwa Allah awal pertama menciptakan yakni menciptakan di alam kita ini. Alam yang kita saksikan ini. Adapun yang lain wallahu taala a'lam tidak dikhabarkan, tidak diberitakan, tidak diceritakan dan kita jangan sok tahu. Mungkin ada wallahu alam. Maka kita katakan pendapat kedua ini benar dari beberapa sisi. Sisi pertama, anna qaula ahli yaman yaman kalinas linas'alaka an awwali hadzal amr. Penduduk Yaman tadi bertanya kepada Nabi, kami datang untuk meminta kepadamu pertanyaan atau meminta jawaban tentang awal hadal amr. Apa pertama dari urusan ini? Wahuwa isyaratun ila hadirin masyhur. Perhatikan ucapan ahli Yaman. Awal hadza al-amr. Urusan urusan ini. Ada isyarat hadza. Isyarat kemana itu? Hadil isyarah. Isyarah ila hadirin masyhudin mawjud. Isyarat kepada yang ada ini, yang tampak ini, yang sudah ada. Wal amr huna bima'nal ma'mur. Tentunya al-amr yang dimaksud adalah yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai urusan-urusan ini. Ayalladzi kaunuhu kawwanahu Allah bi amrih yaitu yang adanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajabahum nabi dan Nabi menjawab. Nabi telah menjawab pertanyaan mereka. An bid'i hadzal alam yaitu tentang permulaan penciptaan alam yang ada ini jadi Rasulullah SAW sedang menceritakan awal pertama penciptaan alam yang ada ini. La anjinsil makhlukat. Bukan tentang jenis makhluk-makhluk seluruhnya. Liannahum lam yas'aluhu anhu. Karena mereka bukan bertanya tentang itu. Mereka bukan bertanya tentang awal pertama makhluk dari seluruh makhluk. Bukan. Tapi tentang alam yang kita saksikan ini. Wagad akbarahum an khalqis samawati wal ard. Maka Nabi menjawab tentang penciptaan makhluk yang kita saksikan yaitu langit dan bumi. Sebelum adanya kamu dan saya, sebelum adanya manusia sama sekali, sebelum diturunkannya Adam dan Hawa ke dunia, sebelum diciptakannya dunia dan sebelum diciptakannya langit-langit. <laughs> Itu yang ditanyakan. Alam kita ini terdiri dari itu. Hala kauni arsyihi alal ma' dalam keadaan sudah ada arus dan arusnya di atas air. Arus Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ditanyakan. Maka Nabi menjawabnya tidak menjawab sebelum arus tidak. Menjawabnya bahwa pertama Allah ciptakan langit dan bumi atau pertama Allah ciptakan pena tulis di Lauhul mahfud, 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi adalah pena diciptakan oleh Allah ditulis takdir-takdir, kemudian ditulis di Lauhul Mahfud, dan kemudian setelah 50 ribu tahun diciptakan langit, diciptakan bumi, dan kemudian diciptakan manusia, dan kemudian, kemudian, kemudian, kemudian sampai hari ini. Mabhum. Jadi awal pertama hadal amr, apa? Dicatatnya maqadirul khala'iq. Dicatatnya segala macam takdir-takdir. Itu awal kejadian di alam kita ini. Wahwa makhlukun qabla khalqi samawati wal ard. Sedangkan arsh sudah diciptakan sebelum penciptaan langit-langit dan bumi. Wa aydan dan juga fa innahu qala kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu. Wa qad rawiya ma'ahu wa ruya ghairuhu. Wal majlis kana wahidan. Ini harus jeli. Perhatikan baik-baik. Diriwayatkan dengan tiga lafaz. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah ada. Dalam keadaan tidak ada apapun sebelumnya. Lafaz kedua, tidak ada apapun bersamanya. Lafaz ketiga, tidak ada apapun selainnya. Padahal majlisnya satu. Kalau majlisnya satu, berarti ngomongnya Rasulullah SAW satu. Berarti tiga ini harus diterjih Qoblahu atau ghairuhu atau ma'ahu. Wal majlis kana wahidan. Majlisnya satu. Fa'ulima annahu qala ahadul alfad. Berarti yang diucapkan oleh Nabi adalah salah satu dari tiga lafaz tadi. Wal akharani ruwiya bil ma'na. Adapun kalimat lainnya yang dua dengan makna. Kalau diriwayatkan ghairuh Berarti yang ma'ahu dan qoblahu itu diriwayatkan secara makna yang dipahami oleh perawi. Demikian pula sebaliknya, demikian pula sebaliknya. Walafdu qabla lam yakun qablahu sabata anhu fi ghairi hadzal hadis. Kalimat qablahu diriwayatkan dengan sahih sabit di selain hadis ini. Di selain hadis ini banyak kalimat lam yakun qablahu syai. Apa diantaranya? Hadis yang kemarin kita bahas. <laughs> Apa mana awal? Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun qablahu syai. Bahwa Allah tidak ada sebelumnya apapun. Wafi hadis Muslim dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Anahu kana yaqul fi du'ai bahwa Nabi SAW mengucapkan dalam doanya, Allahumma antal awal falaysa qablaka syait. wa antal akhir falaysa ba'da ba'daka syait. wa antal zahir falaysa fauqaka syait. wa antal batin falaysa dunaka syait. dalam doa Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi menyatakan, Allahumma, ya Allah, engkaulah al awal yang sebelumnya nggak ada apapun. Berarti lafaz qablahu yang sabit dalam hadis ini. Walafdhanil akharani lam yasbut wahidun minhuma. Adapun dua lafaz yang lainnya tidak sabit dalam riwayat-riwayat lain kecuali ini. Kecuali yang bersama kita ini. Apa dua lafaz lainnya? Ma'ahu dan ghairuhu. Lam yakun ghairuhu dan lam yakun ma'ahu. Walihada kana kisir min ahli hadis innama yarwihi bilafad al-qabl. Oleh karena itu, kebanyakan para ahli hadis meriwayatkan hadis ini dengan lafaz qablahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ada. Walam yakun qablahu syai'. Allah telah ada dan sebelumnya enggak ada apapun. Pakai kalimat qablahu. Seperti Al-Humaydi meriwayatkan demikian. Wal-Baghawi meriwayatkan demikian. Wa al-Azir meriwayatkan demikian. Wa idha kana kadhalika lam yakun fi hadha al-lafad ta'arrud libtida'il hawadis wala li awali makhluk. Kalau demikian, maka lafat ini tidak ada pertentangan dengan berita tentang awal penciptaan makhluk atau awal kejadian-kejadian. Kenapa? Tidak ada pertentangan. Apa perbedaan lafat qoblahu dengan lafat ma'ahu dengan lafat ghairuhu? Perhatikan. Kalau kalimat ma'ahu bahwa Allah telah ada dan tidak ada bersamanya apapun. Padahal dalam hadis yang sama dan arusnya di atas air. Berarti sudah ada arus. Kalau ma'ahu Aneh. Katanya tidak ada bersamanya apapun. Tapi dikatakan ada arus. Tapi kalau qoblahu iya. Sebelum Allah tidak ada apapun. Mana yang lebih rajih? Qablahu. Sebab kalau dikatakan qablahu, maka itu sabit dalam hadis muslim tadi. Sabit dalam doanya Rasulullah SAW. Bahwa engkau awal tidak ada sebelummu apapun. Dalam hadis-hadis lain bahwa Allah tidak ada sebelumnya apapun. Banyak. Tetapi kalau kalimat bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan bersamanya tidak ada apapun dan arsnya di atas air. Ini ada sesuatu, ada syai. Katanya nggak ada bersamanya sesuatu, tapi arus sudah ada. Tapi kalau qablahu jelas. Walaupun sekarang ada arus dan Allah di atas arusnya, tetapi qablahu sebelum Allah nggak ada apapun. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi kedua. Wa aydan fa innahu yuqal kana Allah wa lam yakun yakun syai'un qablahu aw ma'ahu aw ghairuhu. Dalam lafaz hadisnya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah ada dan tidak ada sebelumnya apapun. Atau dalam lafaz tidak ada bersamanya apapun atau dalam lafaz tidak ada selainnya apapun. Wa kana arsyuhu 'alal ma' dan arasnya di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai. Kemudian menulis fi dzikri dalam lafal mahfud segala sesuatu. Fa akhbara an hadhihi tsalatsah bil waw. Dalam satu riwayat disebutkan tiga-tiganya dengan ataf pakai huruf waw. Huruf waw ini terjemahannya dan. Allah sudah ada dan tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Dan arusnya di atas air. Dan Allah menuliskan takdir-takdir fidzikir. Dan menciptakan langit-langit dan bumi. Semuanya biluau. Tetapi ada riwayat lain bisumma. Waruya bilwawi wa bisumma. فظهر أن مقصوده إخبار إياهم bibit خلق. Ketika bicara arus, Ketika berbicara tentang arasnya di atas air, ketika berbicara Allah menakdirkan, menulis takdir-takdir dalam keadaan memakai huruf dan dan dan. Dan la yufidu tarakhi. Kalimat dan tidak bermakna ada jarak. Itu wow. Tetapi kalau summa yufidu tarakhi wa tertib. Mengandung makna tarakhi ada jarak dan juga mengandung makna tertib. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Susunan. Sedangkan riwayat-riwayat yang tadi dengan dan, adapun riwayat menciptakan langit-langit dan bumi diriwayatkan pula dengan waw, tapi diriwayatkan pula dengan summa. Summa khalaqal samawati wal ardo. Kemudian menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi. Ini bukti bahwa yang sedang dibicarakan adalah penciptaan langit dan bumi. Adapun arus tidak sedang dibicarakan. Karena itu bukan alam kita. Alam kita antara langit dan bumi ini. Maka ditanyakan oleh para sahabat tadi bukan tentang yang tidak berkaitan dengan dia. Tapi yang berkaitan dengan dia dari sisi amalan. Yaitu apa terjadinya segala sesuatu ini awalnya. Maka diceritakan. Awalnya Allah tuliskan takdir kemudian Allah ciptakan langit, langit dan bumi. Ada Adapun arus hanya ikhbar dari Nabi berita bahwa arus sudah ada. Bahwa arus dalam keadaan sudah di atas air, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziyadat faedah yang Rasulullah beritakan bukan menjawab pertanyaan. Adapun jawaban pertanyaannya penciptaan tentang alam ini al masyhudi al-mawjud, al-musyahad yang disaksikan, yang kita tahu, yang kita lihat. Khana bin makhlukat makhluqat allati khuliqat fi sittati ayyam yaitu makhluk-makhluk yang diciptakan dalam enam hari langit dan bumi la ibtida'a khalaqa ma khalaqa Allah qabla dhalik bukan sedang membicarakan penciptaan apapun secara mutlak Allah pertama-tama-tamanya menciptakan apa bukan itu yang ditanyakan tapi alam kita ini pertamanya apa berarti khusus muqayyad bukan mutlak wa dzakara samawati wal arda bima yadullu ala khalqihima maka nabi menjawabnya tentang penciptaan langit dan bumi karena itu alam kita Nabi SAW membicarakan tentang yang ditanyakan, yaitu alam al-musyahad, alam yang disaksikan, yaitu langit-langit dan bumi. bima yadullu ala kaunihi wa Tetapi Allah memberi Rasulullah SAW memberikan jawaban dan diiringi berita tentang apa yang sudah ada di atas kita, di atas alam kita ini, yaitu arsh Allah Subhanahu wa taala. Walam yata'arrad libtida'i khalqihi lahu dan tidak sedang membicarakan tentang awal penciptaan makhluk pertama kali secara mutlak. <laughs> Yang pertama Allah ciptakan secara mutlak, bukan itu yang sedang dibahas. Wa aidan fa innahu idha kana al hadith qad warada bihadza wa hadza dan juga karena hadis diriwayatkan dalam bentuk ini dalam bentuk seperti itu dengan lafaz ini dan lafaz itu fala yajzim bi ahadihima illa bidalil kalau riwayatnya ada summa ada waw riwayatnya ada ma'hu ada ghairuhu ada qablahu maka jangan kita yajzim menegaskan salah satu lafaz lebih rajih illa bidalil kecuali dengan dalil fa idza rajjaha ahaduhuma Faman jazima bi anna Rasul arada al-ma'na al-akhar fahuwa muqti'un qat'an. Kalau sudah ada dalil yang merajikan salah satunya dan kemudian kita menjazmkan dengan dalil bahwasanya Nabi SAW menginginkan lafat yang ini yang lebih tepat atau ini yang disebutkan oleh Nabi maka siapa yang mencari selain lafat itu walaupun tersebut dalam riwayat maka orang itu salah Walam ya'ti fil kitab wala fis sunnah ma yadullu 'ala al-ma'na al-akhar. Fala yajuzu itsbatuhu bima yadhunnu annahu ma'na al hadis. Dan tidak terdapat dalam kitab wala sunnah apa yang menunjukkan makna lain selain makna yang sudah kita katakan tadi. Fala yajuz isbatuhu bima yadhunnu Anahu makna hadis. Maka jangan kita menetapkan satu makna-makna lain yang kita menduga kalau makna itu kayaknya makna hadis ini. Jangan. Loh, tapi sepertinya ini makna hadis. Maksudnya Nabi sepertinya ke sini, sepertinya ke situ. Tinggalkan seperti-seperti. Tinggalkan bond kayaknya ke sini, kayaknya ke sana. Jangan. Karena sudah ada yang sabit dari Nabi ketika dalam doanya, Allahumma antal awal falaisa qablaka syai' Engkaulah yang pertama dan tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Ini lafaz yang warid dalam hadis-hadis lain. Maka jangan memakai dunun, jangan memakai mungkin dan mungkin. Bima fala yadhunnu anna ma'nahu al-ikhbar bi ta'til Rabb ta'ala da'iman 'anil fi'l. Maka jangan dijadikan dalil hadis tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala <coughs> sebelum menciptakan ini belum menciptakan apapun dan tidak berbuat apapun. Ini kesimpulannya alul kalam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yakun fa'ilan katanya. Enggak melakukan diem aja dan belum disifati dengan sifat fi'il katanya. Allah tidak berbuat apapun sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya sebelum adanya. Dari mana dapatnya? Dari hadis ini. Keliru, salah itu. Hadis gak memaukan ke sana. Buktinya ketika Rasulullah SAW menjawab bahwa pertama diciptakan pena, kemudian pena disuruh memerintah, diperintahkan oleh Allah untuk menulis catatan takdir filauhil mahfud, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Ini awal bid pertama penciptaan. Tetapi sudah dikatakan dalam hadis yang sama, wa arshuhu alal ma. Ars sudah ada. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan pertama pena? Karena yang ditanyakan adalah alam kita. Maka pertama alam kita yaitu awal penciptaan adalah Allah menciptakan pena, kemudian diperintahkan pena itu untuk menulis takdir, maka ditulislah takdir takdir takdir mana? Takdir penciptaan arus, arus sudah ada. Takdir tentang apa yang terjadi di muka bumi ini, di alam langit dan bumi ini, di alam kita ini. مفهوم <laughs> إن شاء الله يبارك فيكم وفينا جميعا وأيضا alasan berikutnya فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا Dalam hadis tadi disebutkan bahwa Allah telah ada dalam keadaan tidak ada apapun sebelumnya. Dalam lafaz tidak ada apapun bersamanya, tidak ada apapun e, selainnya. Kemudian berkata, wa kana arsuhu 'alal ma' dan arsy di atas air. Maka tidak benar, la yasih an yakuna al-ma'na annahu ta'ala mawjudun wahdahu la makhluqa ma'ahu. Bukan bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dalam keadaan sendiri, tidak ada makhluk apapun bersamanya. Bukan itu maknanya. Kenapa? Karena dikatakan arsyuhu alal ma, sudah ada ars bersama Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan maknanya la makhluq ma'ahu aslan, tidak ada makhluk bersamanya sama sekali, bukan. Lianna qawluhu wa kana arsyuhu alal ma, karena ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan arus Allah di atas air itu yeruddu dalik membantah pendapat yang berkata bahwa Allah ada dan bersamanya nggak ada apapun terbantah karena Nabi mengatakan dan arusnya Allah di atas air berarti sudah ada arus fa inna hadhil jumlah wahyu arshu arsuhu 'alal ma kalimat tersebut imma haliah haliyah atau ma'tufah bisa kedudukannya dalam i'rab sebagai hal, haliyah, keadaannya dan keadaan arusnya di atas air. Atau bermakna ma'tuf, ya, atau, Allah Subhanahu wa taala ada dan arusnya di atas air, ada. Ya. Ada dan ada. Maka silahkan di'irobkan sebagai hal atau di'irobkan sebagai ataf, ya, ma'tufun kedua-duanya ala kilat takdiraini fahuwa makhlukun mawjudun maka ditakdirkan dengan ini dan itu sama saja Maknanya ars sudah diciptakan, sudah ada dan sudah ada ketika itu. Fa'ulima annal murad lam yakun syai'un min hadal alam al-mashhud. Maka jelaslah bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW belum ada apapun yakni belum ada apapun dari alam ini semuanya arus Allah ada dan Allah di atas arusnya kemudian menciptakan langit dan bumi apa kata Al-Quran thumma stawa alal arus dan kembali ke arusnya Barakallahu fiikum ayuhal muslimun bahwa di sini dikatakan awal oleh Rasulullah SAW berarti awal hazal alam al mashhud alam yang disaksikan kita ini dan juga ketika dikatakan tidak ada belum ada apapun yakni belum ada apapun dari alam kita ini arus sudah ada entah kapan diciptakannya wallahu taala alam gak ada beritanya enggak diceritakan oleh Rasulullah SAW tapi Rasulullah menyatakan arusnya Allah sudah ada ketika itu dalam hadis tadi yang disebut apakah dengan kedudukan sebagai hal atau dengan kedudukan sebagai ataf, kedua-duanya menunjukkan bahwa arus sudah ada. Qauluhu ucapan musannif rahimahullah yang berikutnya. Ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala dalam akidah Tahawiyah. Lahu makna rububiyah wala marbub wa makna al-khaliq wala makhluk. Dan Allah menyandang nama Rob dan memiliki sifat rububiyah walaupun belum ada merbubnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah disifati sebagai Khalik sang pencipta walaupun belum ada ciptaan-ciptaannya. Masih berkait dengan sebelumnya berarti. Dalam salahnya dikatakan ya ani annallaha ta'ala mausufun bi annahu rabb. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah dan dipanggil dengan nama Rabb, ya Rabbi. Qabla an yujad marbub, sebelum adanya marbub. Rabb artinya yang melihara, yang menciptakan, yang mengatur dan seterusnya. Walaupun belum ada yang diciptakannya atau belum ada yang diaturnya, belum ada yang dipeliharanya, tetap Allah dikatakan sebagai Rabb Ta'ala. Wa mausufun bi annahu khaliq dan Allah disifati dengan sifat khaliq maha pencipta walaupun Allah belum mengadakan ciptaan-ciptaan atau belum menciptakan makhluk-makhluknya. Qala ba'd al-masyayikh as-sarihin berkata para masyayikh yang mensyarah ucapan beliau ini wa ma qala lahu ma'na rububiyyah wa ma'na al-khaliq duna al-khaliqiyyah li'anna al-khaliq huwa al-mukhrij asy-syai' min al-'adami ila al-wujud. La ghair. Dikatakan dalam mereka, para pensyarah-pensyarah akidah tahawiyah, menyatakan kenapa lahu makna rububiyah wala marbub wa makna al-khaliq wala makhluk. kenapa tidak pakai masdar? Kau pakainya isim fa'il. Kenapa enggak pakai kalimat khaliqiyah? Wala walaysa walahu makna al-khuluq khaliqiyah misalnya. Kenapa tidak disebutkan khaliqiyah? Tapi makna al-khaliq. Lianna al-khaliq al mukhrij li-syai. Karena khaliq ah, yang diterjemahkan pencipta maknanya adalah mengeluarkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu pencipta. Sehingga tidak tepat kalau manusia membuat sesuatu dikatakan menciptakan. Enggak benar. Kenapa? Karena sesungguhnya dia bukan menciptakan, tapi membuat sesuatu jadi sesuatu. Mengambil kayu di hutan menjadi kursi. Itu manusia. Dengan lemahnya mengambil sesuatu yang ada, kemudian dibikin jadi sesuatu. Iya toh? Yang tadinya nggak ada, kemudian jadi ada. Apakah dia bisa? Apakah bisa makhluk? Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq makna hakiki dari kalimat khaliq adalah ikhraju syai' minal adam ilal wujud. Menciptakan itu adalah mengeluarkan dari tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dan manusia sebelum Allah menciptakan lam yakun syai'am Belum menjadi sesuatu apapun yang disebut. Gak pernah disebut kalimat insan itu gak ada. Apalagi wujudnya. Kemudian Allah ciptakan. Itu manusia. Adapun katanya orang menciptakan mesin ini, menciptakan mesin itu bukan. Mengambil apa yang sudah ada, yang Allah ciptakan. Kemudian diotak-atik, kotak-kotak jadi seperti itu. Nah. nah. Wahia al-mulk. Adapun Rabb, makna Rabb yaqtadi ma'ani kathirah. Adapun Rabb mengandung makna banyak. Bukan satu makna. Makna memiliki ada. Makna menguasai ada. Makna memelihara ada. Makna menakdirkan, menentukan ketentuan-ketentuan terkandung di dalamnya. Makna terbiah, memelihara juga terkandung di dalamnya. Wa tabligu syai' kamaluhu bitadrij. Tarbiyah adalah mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaan dengan bertahap. Itu yang dikatakan memelihara. Diajak atau dijadikan semakin sempurna, semakin sempurna. Dengan bertahap, itu yang dikatakan Rabbayu Rabbi. Maka makna rububiyah luas maknanya. Memiliki, menciptakan, memelihara, menentukan ketentuan-ketentuan, menakdirkan takdir-takdirnya, menyempurnakannya dengan bertahap itu makna rububiyah sehingga disebutkannya oleh musannif dengan masdar lahu makna rububiyah bahwa Allah memiliki makna rububiyah tetapi kalau khalik penciptaan hanya satu maknanya yaitu mengeluarkan dari tidak ada menjadi ada maka tidak disebut dengan khaliqiyah supaya mencakup sekian makna, tapi hanya disebut makna khaliq. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki makna pencipta. Sudah memiliki sifat pencipta sebelum ada yang diciptakannya. Fala jarama ata bil yashmul hadhil ma'ani. Karena rububiyah mengandung makna yang luas, mengandung sekian makna, maka perlu disebut kalimat yang mencakup semua makna itu yaitu makna kalimat rububiyah. Intaha wa fihi nazar dan ini masih qabilun niza. Fihi nazar maknanya masih bisa dibahas lagi. Masih perlu dibahas lagi. Lian al khalq yakunu makna takdir. Karena penciptaan pun tidak hanya bermakna mengadakan yang tidak ada. Sebab menentukan takdir-takdir juga menciptakan. Iya toh? Sebagaimana bukunya Imam Bukhari diberi judul Khalqu Af'alil Ibad. Penciptaan perbuatan hamba. Apa yang diciptakan? Perbuatan para hamba. Berarti perbuatan para hamba itu diciptakan oleh Allah. Dan perbuatan para hamba itu sesungguhnya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi itu pun makna penciptaan. Allah ciptakan perbuatan-perbuatan manusia. Enam, sehingga dikatakan itu pendapat. Ya. Wafihi nawar, tapi perlu dibahas lagi. Ya. Yang jelas karena kandungan maknanya sudah dibahas panjang lebar alhamdulillah dan mudah-mudahan mafhum mafhum bahwasanya kandungan maknanya sama dengan yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah tersifati dengan sifat-sifatnya walaupun belum menciptakannya ini Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan pencipta sebelum adanya makhluk, Allah sudah dikatakan sebagai Rabb sebelum adanya merbub. Itu adalah pembahasan sebelumnya. Sama dengan pembahasan yang kemarin yang dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala dengan kalimat laisa ba'dal khalqi istafada ismul khaliq. Bukanlah setelah adanya makhluk baru dinamakan khaliq. Bukanlah setelah adanya bariyah baru dikatakan albar. Sama tuh? Nah, alhamdulillah sehingga tidak dibahas kecuali sepintas saja. Yang berikutnya qauluhu wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya. Istahaq hadzal ism qabla ihyaihim. Kadzalika istahaq ismal khaliq qabla insya'ihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disebut pula sebagai yang menghidupkan apa yang mati. Yang Maha menghidupkan apa yang telah mati. Istahaqqa ism, Allah sudah berhak dengan nama itu qabla ihyaihim, sebelum terjadinya kebangkitan, sebelum terjadinya penghidupan kembali makhluk-makhluk. Allah sudah disebut dengan nama yang maha menghidupkan apa yang telah mati. Kadzalika istahaqqas Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan sebagai al-Khaliq pencipta sebelum Allah mengadakan penciptaan-penciptaan, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Ini sama juga dengan yang sebelumnya, hanya beliau memberikan analogi yang sangat bagus. Yaitu, sekarang kalian, wahai ahlul kalam, yakin atau tidak yakin bahwa Allah muhyil mauta, menghidupkan yang telah mati? Yakin, kata mereka. Kita jawab, terjadi atau belum terjadi? Hah? Terjadi atau belum terjadi menghidupkan yang telah mati? Hah? Belum tuh. Kapan jadinya nanti? Pada yaumil ba'di wan nusyur. Nanti pada hari kebangkitan. Setelah manusia seluruhnya telah mati dan Allah takdirkan hari kiamat terjadi, setelah hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semua manusia dan dikumpulkan di mahsyar. Itu menghidupkan yang telah mati. La muhyil mauta. Allah sudah dinamakan Muhyil mauta. Allah sudah dinamakan sebagai yang maha menghidupkan yang telah mati. Walaupun kebangkitan belum terjadi. Demikian pula kita berpendapat ahli sunnah ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah dinamakan al-khaliq sejak azalian. Sebelum ada apapun, sebelum diciptakan oleh Allah segala makhluk apapun, Allah sudah dikatakan sebagai pencipta yang maha menciptakan. Barakallahu fikum. Itu saja yang dimaksud oleh beliau sehingga syarahnya hanya tiga baris. Qala Ibn Abdul Aziz yani annahu subhanahu wa ta'ala mawsufun bi annahu muhil mauta. Yani Allah subhanahu wa ta'ala disifati bahwa Allah menghidupkan yang telah mati sebelum Allah menghidupkannya. Kadzalika yusaf bi annahu khaliq. Maka sama saja demikian pula Allah dinamakan sebagai khaliq yang maha mencipta qabla khalqihim sebelum menciptakannya irzaman lil mu'tazilah wa man qala biqaulihim ini sebagai konsekuensi bantahan terhadap Mu'tazilah dan yang berpendapat dengan pendapat mereka. Mereka itu otaknya terbalik dan pemikirannya jungkir balik. Mereka dalam keadaan menyatakan Allah tidak dikatakan pencipta kecuali setelah ada ciptaan. Tetapi mereka mengimani bahwa Allah menghidupkan yang telah mati padahal belum terjadi. Kok aneh? Kalau engkau memakai prinsipmu yang batil itu, mestinya kalau begitu sudah dinamakan pencipta, tapi belum dinamakan sebagai penghidup atau yang menghidupkan yang telah mati. Belum. Karena nanti hari kiamat kebangkitan nanti. Tapi mereka tidak konsekuen. Sehingga kontradiksi banyak terjadi di pikiran mereka dan di madhab-madhab mereka. Maka dibantah oleh beliau, oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Sebagaimana Allah sudah dinamakan sebagai muhil mauta. Yang maha menghidupkan yang telah mati. Walaupun belum terjadi kebangkitan. Demikian pula kita meyakini Allah sudah maha pencipta. Walaupun belum terjadi penciptaan. Kama hakaina anhum. Fima taqaddam sebagaimana sudah kita nukil pendapat-pendapat Mu'tazilah yang batil dan terbantah dengan kalimat ini. Wa taqaddama taqrir annahu ta'ala lam yazal yaf'al ma yasha. Dan sudah lewat keterangannya bahwa Allah tetap maha melakukan apa yang dikehendakinya. Dalam ayat fa'alun lima yurid kapanpun azalian wa abadian Allah fa'alun lima yurid. Allah ta'ala a'lam. nasla taufiqul afiyah. subhanakum wa bihamdika la ilaha wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum.